Seperti contoh, tarkan al-ihmala. Tinggalkanlah al-ihmala, perkara yang sia-sia. Di situ takdirnya ai utruk al-ihmala. Ya. Fi'il amr. Engkau seorang laki-laki tinggalkanlah perkara yang sia-sia. Al-ihmala maf'ulun bihi lil masdari mansubun bil fathati. Al-ihmal adalah maf'ulun bi untuk masdar ya, yaitu tarkan mansubun bil fathah. Dia dinasabkan dengan fathah. Itu ketentuannya. Kalau nanti ada sebuah masdar kita maknakan dia bisa dengan makna fiil. Sekaligus dia menggantikan kedudukan dari fiil yang ada di dalamnya yang ditakdirkan. Maka masdar tersebut di sini dipastikan bisa beramal. Ya, dipastikan masdar tersebut itu bisa bisa beramal. Tarkan al-ihmala ay utruk. Tarkan masdar itu maknanya sama dengan fi'il amar utruk. Nah, di sini tarkan menggantikan kedudukan fi'il utruk. Maka tarkan beramal. Karena makna yang ada pada tarkan itu sama dengan makna utruk. Yaitu tinggalkanlah perkara kesia-siaan, perkara yang sia-sia. Yang kedua, tempat yang kedua, ayasluha takdiruhu bi an wal fi'li aw ma bil wal fi'li. Ini yang kita bahas kemarin. Yaitu layak untuk mentakdirkan an dan fi'ilnya yaitu fi'il mudhari atau fi'il madi misalkan atau ma dan fi'ilnya. Ya, jadi masdar tersebut itu layak untuk ditakdirkan di masdar tadi kedudukan an ditambah fiilnya atau ma ditambah fiilnya. Artinya kalau kita buat ringkas layak untuk menempati kedudukan masdar muawwal. Ya. Jadi apabila ada sebuah masdar posisi yang dia tempati bisa menempati kedudukan dari masdar muawwal, maka masdar tersebut bisa beramal. Seperti kita lihat, ajibtu min syurbi Zaidin al-asala saya kagum. Ya, dari perbuatan Zaid meminum madu. Ya. Jadi saya kagum Zaid itu minum madu. Mana masdarnya di sini? Syurbun. Syariba yashrabu surban, Paham? Masdar. Zaidin nanti sebagai fa'ilnya ya. Al-asala sebagai maf'ul bihnya. Masdar ini itu layak dia menempati kedudukan masdar muawal. Yasihu anna an wal fi'la ya makanal masdari. Fanakulu ajibtu min ayyashraba Zaidun al-asala. Karena ajibtu min syurbi Zaidin itu bisa kita tak kita buat susunan masdar muawalnya menjadi ajibtu min ayyashraba Zaidun al-asala. Ya. An ditambah fiil. Karena domirnya fa'ilnya di sini berbentuk isim zahir zaidun, maka diletakkan lagi fa'il setelahnya. Paham? Kecuali fa'ilnya nanti berbentuk domir, baru kita tentukan domirnya di situ tadi ya. Nah, tapi karena berbentuk isim zahir fa'ilnya yaitu zaidun, maka kita letakkan setelah fiilnya sebagai fa'il. Nah, jumlah ini an ditambah fiil mudhari masdar muawwal fi mahalli Jarin majururun menduduki kedudukan jar sebagai majururnya min. Nah, surbi tu min surbi, surbi di sini juga majurur dengan min. Jadi pembahasannya itu kapan ada sebuah masdar yang bisa menempati kedudukan masdar awal maka masdar di situ boleh beramal Lihat. Kita punya contoh di buku di tulisan ini, di papan tulis. Sarroni fahmu Zaidin ad-darsa. Kita punya masdar ya, fahmun. Di antara ketentuan masdar kalau mau beramal, dia harus bisa menempati kedudukan masdar awal. Fahmun apa irobnya di sini? Sebagai fa'il dari sarro. Sekarang kita buat pertanyaan. Boleh nggak masdar muawal menjadi fa'il? Boleh, berarti fahmun di sini dipastikan bisa beramal. Dia masdar. Salah satu ketentuannya kalau masdar mau beramal, dia harus bisa ditempatkan kedudukan masdar muawal. Karena fahmun di sini sebagai fa'il, kita buat pertanyaan sekarang, boleh enggak fa'il berbentuk masdar muawal? Boleh. Kalau begitu, fahmun di sini sebagai masdar beramal kita buat sarroni kita pakai an dan fiilnya an yafhama zaidun ad-darsa jumlah an ditambah fiilnya fi mahali rof'in sebagai fa'il dari sarro jumlah Fahmun di sini sebagai apa? Fa'il. Paham? Nah, itu ketentuannya. Jadi kalau jumpa masdar, antum ingin lihat dia beramal atau tidak, antum lihat posisinya, bisa nggak dia ditempatkan kedudukan masdar muawal? Kalau bisa, maka masdar itu dikatakan boleh ber beramal. Masdar muawal jadi mubtada. Bisa kalau antum mau kita mau buat berarti contohnya seperti apa? Dorbuka Zaidan syadidun. Ya kan? Dor buka. Dor pun masdar masdar enggak? Masdar ya. Zaidan sebagai ini fa'il majrurun lafdzan sebagai mudhof ilaih Marfu'un muhalan sebagai fa'il ya. Zaidan sebagai maf'ul. Syadidun sebagai khobar. Kok bisa beramal ini? Karena ini nanti bisa digantikan dengan kedudukan masdar masdar muawwal. Ya. Ketentuannya itu. Paham? Ketika masdar bisa bisa di letakkan pada posisi masdar awal, tinggal antum lihat pembahasan masdar awal kemarin di juz 1. Ya kan? Di mana saja tempat masdar awal? Nah, disitulah kalau masdar bisa menempati kedudukannya, masdar bisa beramal. Kalau di buku kita ini kan ajib tu min surbi Zaidin. Syurbun kan masdar. Paham ya? Kemasukan min huruf jer. Berarti kan surbin majrur sebagai majrurnya min. Pertanyaan kita, boleh nggak masdar muawal menduduki kedudukan majrur apa? Majrur. Boleh, ya kan? Makanya nanti di irobnya fi mahalli jarrin majrurun. Maka begitu surbin di sini bisa beramal. Kenapa? Karena bisa digantikan kedudukan masdar muawal yaitu apa? ajibtu min ayyashra ayyashriba yashrabu min ayyashroba zaidun al-asala. Bisa mengganti kedudukannya ya. Maka kalau begitu syurbi di sini bisa beramal. Karena tidak semua nanti masdar antum jumpai dia dia bisa beramal nggak semua, nggak harus. Ya. Nggak harus. antara ketentuannya masdar itu kalau dia beramal ya. Dia ketika datang dalam sebuah kalam tidak bermakna khobar. Tidak bermakna pengkhobaran, tapi harus bermakna menunjukkan kejadian. Karena ada masdar nanti seperti al ilmu nurun. Ilmu itu kan masdar. Alima ya'lamu ilman. Tapi ketika antum buat contoh al ilmu nurun, al ilmu di sini nggak beramal. Kenapa? Karena berita al-ilmu nurun hanya pengkhabaran bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Itu diantara ketentuannya gitu. Tapi secara asalnya biar lebih mudah, kalau antum dapatkan ada sebuah masdar, paham? Setelahnya bisa ada suatu kata yang bisa dijadikan amilnya, makmulnya, maka tinggal kita lihat kedudukan masdar tadi. Karena permasalahannya ini kan terkadang ada sebuah kata kita nggak mengetahui siapa amilnya gitu. Seperti tadi contoh Dor buka zaidan syadidun. Di sini kita dapatkan kata Ya, kita dapatkan kata zaidan yang nasab sebagai mafulbi. Amilnya mana? Amilnya di dorbun. Kenapa dia bisa beramal? Karena posisi masdar di sini bisa menjadi kedudukan ditempati kedudukan dengan masdar masdar muawwal. Baik an ditambah fiil atau ma ditambah fiilnya. Kalau anna ditambah ditambah isim tambah khobar nggak mungkin ya. Karena tidak mungkin anna ditambah isim tambah khobar jatuh di awal jumlah. Ya kan? Maka nggak mungkin itu. Makanya beliau di sini mengikat gini ya an wal fi'li au ma wal fi'li. Beliau nggak mengatakan anna wa ismu wa khobar. Dia nggak menyebutkan itu. Jelas ini? Karena permasalahannya nanti kalau jumpa contoh yang seperti ini, dia tidak bisa diletakkan. Ya. Itu dua tempatnya. Ada pertanyaannya? jangan jangan dipaksakan harus jadi ma. Kita ngambil masdar awal masdar awal yang cocok tentunya. <laughs> Iyalah. Apa bisa masdar awal berbentuk ma tambah fiilnya? Oh, kalau dibuat ini. Oh iyalah. Kaf di sini berarti nanti takdirnya anta. Berarti anta driba zaidan syadidun. Maksudnya Masdar muawal kan nanti ada an tambah fiil atau ma tambah fiil. Antum nggak perlu repot-repot bawa ke ma kalau ternyata pakai an dan fiil itu sudah mencukupi. Gitu. Karena kan fungsinya kalau kita pakai ma berarti jumlah setelahnya itu nanti di antara tuntutannya adalah untuk sesuatu yang tidak berakal gitu. Itu kan fungsinya ma. Sekarang lihat malhuzatun. Yaksuru ayyudafa al-masdaru ila fa'ilihi. Ini lihat koedahnya ya. Kebanyakan masdar itu disandarkan kepada fa'ilnya. Itu kebanyakannya seperti itu. Wa ya'ti ba'dahu al-maf'ulu bihi mansuban kama fil misali as-sabiq ya dan datang setelahnya nanti maf'ul bih yang dibaca nasab sebagaimana pada contoh yang telah berlalu jadi kebanyakannya nanti ada masdar datang itu posisinya sebagai mudof, mudof ilahnya nanti itu failnya secara mahal secara lafat sebagai mudof ilah ya tapi secara mahal secara kedudukan dia sebagai fa'il nah kalau ada masdar yang seperti itu, yang nanti mudhof ilahnya sebagai fa'il, maka pasti setelahnya itu adalah maf'ul bi. Jangan antum baca rofa lagi gitu. Lihat seperti ini tadi. Ajib betul min surbi zaidin al asala. Nah. Kita punya masdar ini. Kebanyakan koedahnya masdar ingat. Kebanyakan masdar itu kalau dia datang pasti mudof ilahnya ada. Nih. Sama juga seperti tadi dorbuka. Nah, mudhof ilahnya Paham? Kebanyakan masdar seperti itu dan nanti yang mudof ilah itu dianggap sebagai fa'il. Tapi secara mahal Secara lafaz tetap sebagai mudhof mudhof ilai. Secara mahal dianggap sebagai fa'il. Wa ya'ti ba'dahu al maf'ul bihi mansuban. Datang setelahnya maf'ul bi. Artinya di sini al asal nanti antum jangan baca coba-coba baca rofa lagi. Beralasan eh, oh, ini merofakkan fa'il. Enggak perlu. Asal ada masdar setelahnya punya mudhof ilai, mudhof ilainya pasti sebagai fa'il. Kalau masih ada isim setelahnya, maka sebagai maf'ul bi, Harus dibaca nasab. Di mana? Syadidun. Iyalah sebagai kabarnya. Kebanyakan masdar itu kalau datang seperti itu. Punya mudof ilai. Makanya kan di antara ketentuan masdar kalau beramal atau isim fa'il apa? Dia biasanya dimakrifatkan kan. Zaidin makrifat. Surbin berarti dihukumi makrifat. Dor buka ma'rifat. Kebanyakan masdar itu kalau dia datang mau beramal pasti punya mudhof ilaih. Itu paling banyak. Nah, mudhof ilaih ini nanti jangan antum anggap secara mahal mudhof. Tapi secara mahal dianggap sebagai fa fa'ilnya. Jadi siapa yang minum di sini? Zaid, bukan saya. Kan lafaznya kan ajib tu min surbi Zaidin. Pertanyaannya siapa yang minum? Zaid, bukan takdir ana ini bukan. Dor buka. Siapa yang memukul di sini? kamu. Ya, dor buka yang memukul di situ adalah kamu, anta seorang laki-laki. Ya, dor buka Zaidan misalkan. Nah, ini jangan antum jadikan fa'il. Kenapa? Karena kalau ada sebuah masdar datang setelahnya ada mudhof ilaihnya, dipastikan mudhof ilaih itu nanti sebagai fa'ilnya. Tapi dia majrur sebagai mudhof ilaih. Ya, secara lafaz, secara mahal rofa. Ya, secara mahal dia roh, dia rofa. Paham ini? Sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Wayakunu al-fa'il dan keberadaan fa'il majruron lafdan marfu'an mahallan. Majrur secara lafaz, marfu secara mahal. Secara lafaz dia majrur, mudhaf ilaih berarti marfu'un mahallan. Secara mahal dia rofa sebagai fa'il. Berarti ajib tu fi lumadin mabniun alal sukun ya. watau ta'u dhamiru raf'in muttasilun mabniun alal dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sudah. Min harfu jarrin. Syurbi masdarun majrurun bimin. Zaidin fa'ilun lil masdari syurbi majrurun lafzan marfu'un mahallan. Zaid di sini kalau kita irup pertama sebagai mudhaf ilaih ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu az zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi mudhafun ilaihi majrurun lafdan marfu'un mahallan sebagai fa'il Artinya kalau kita buat gini, ajibtu min syurbi Zaidin, kalau ditanya siapa yang melakukan perbuatan minum? Zaid, bukan domir ana. Ya, yang melakukan perbuatan minum itu adalah Zaid. Tapi dia mudhof ilaih hingga rofa. Iya mudhof ilaih secara lafaz, tapi secara kedudukan dia roh, dia rofa. Memang paling banyaknya seperti itu. Dapat masdar itu kebanyakannya punya mudhof ilaih. Kalau tempatnya mencocoki tempat pada ma, apa masdar awal, maka masdar nanti di situ bisa beramal. Ada failnya? Ada. Mudhof ilaihnya sebagai fail setelahnya sebagai maf'ul maf'ul bi. Al-asala maf'ulun bi lil masdari mansubun bil fathati. Sampai sini difahami? Itu banyak ya, makanya beliau mengatakan kebanyakannya masdar itu disandarkan kepada fa'ilnya. Artinya datang masdar ada fa'ilnya. Tapi fa'ilnya ini nanti kebanyakannya i'rab lafadznya sebagai mudhof ilaih. I'rab mahalnya sebagai marfu sebagai fa'il. Sekarang lihat yang kedelapan. Al-masdaru as-sarihu wal masdaru al-muawwalu. Masdar sarih dan masdar muawwal. Masdar itu kan secara umumnya dua. Ada masdar sarih, ada masdar muawwal. Dari masdar sarih itu nanti ada masdar mimi, ada mas, apa ismul marrah, ada ismul haya. tapi masdar sarih semua sebenarnya gitu. Ya, jadi masdar itu secara asalnya ada dua, ada masdar sorih, jelas penyebutannya sebagai masdar, ada masdar muawal. Asalnya enggak masdar, cuman ditakwilkan menjadi masdar. Masdar muawal itu kan masdar yang ditakwilkan. Makanya setiap dapat masdar muawal dia harus bisa ditakwilkan ke masdar sori. Ya kan? Nah. Qad yuzkaru al-masdaru bilafzihi fil kalam yusamma masdaron sorihan. Terkadang ada sebuah masdar disebutkan dengan lafadznya langsung. Doroba yadribu dorban. kota layak tulu kotlan. Langsung disebutkan dengan lafadznya. Fil kalam dalam sebuah kalam. Dalam sebuah pembicaraan. Fayusamma masdaron sorihan. Ah, kalau ada sebuah masdar disebutkan langsung dengan lafadz masdarnya, itulah namanya masdar sorih. Paham? Kama fil amsilati sabiqati sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Waqad la yuzkaru walakin yufhamu minal kalami. Dan terkadang ada sebuah masdar tidak disebutkan dengan lafadznya. Paham ini? Akan tetapi dapat difahami dalam sebuah kalam di situ ada masdar yang ditakdirkan. Wahina izin yakunu masdaron muawwala. Ketika keadaannya seperti ini, dia dinamakan masdar awal, masdar yang ditakwilkan. Jadi kan kita sering mengatakan masdar awal. Artinya ada masdar di situ tapi harus ditakwil dulu. Kalau nggak ditakwil nggak ada masdarnya. Sekarang anak buat contoh dulu. Contoh yang tadi saja ya, itu eh ya. sarroni min syurbi Zaidin al-asala. Ya. Sama sarroni min ayyashroba Zaidun al-asala. Dah. Contoh yang pertama, sarroni min surbi zaidin al-asala. Di sini ada kata masdar. Disebut langsung dengan lafadznya. Syariba yashrabu syarban. Syarban. Atau syaroban. Ya syarban ya. Nah. Cuman karena dia posisi majrur, maka dibaca eh, surbin ya. Dibaca surbin. Berarti syariba yashrabu surban. Paham? Kemudian ada kata yang berikutnya, sarroni min ayyashroba zaidun al-asala. Tidak ada lafadz masdar. Tapi jumlah ini bisa ditakwil menjadi masdar. Ya, bisa menjadi masdar. Karena bisa ditakwil menjadi masdar, dinamakanlah dia masdar muawal, masdar yang bisa ditakwilkan karena kaidahnya kan apa setiap masdar muawal harus bisa ditakwil ke masdar sorry secara lafad nggak ada lafad masdar di sini mana ada lafad masdarnya yang ada susunan masdar muawal an ditambah fiilnya tapi kaidahnya setiap masdar muawal pasti punya masdar sorry di dalamnya Bagaimana cara membuatnya? Takwilkan dia menjadi masdar. Karena kalau bisa ditakwil menjadi masdar, namanya masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan. Kalau ini secara lafat langsung berbentuk lafat masdar. Paham? Antum nggak perlu takwil-takwil lagi, langsung secara lafat dia jadi masdar. Nah, karena secara lafat jadi masdar, dinamakanlah dia masdar sorry. Masdar yang jelas tanpa perlu takwil. Ya, tanpa perlu perlu takwil. Kalau di kitab lain gini, ada lebih kaidahnya lebih mudah lagi. Perbedaan masdar Sori dengan masdar muawal. Ya. Kalau masdar Sori, Anda bahas masdar Sori dulu. Masdar Sorry. Ya. Adalah kata yang diambil dari lafat fiilnya lafat fiilnya wa yuzkaru fil kalam bil lafdi dan ketika disebutkan dalam sebuah kalam ya, dalam sebuah kalam bilafzihi tetap dengan lafadznya ya tetap dengan lafad lafadznya. ini masdar sorry perhatikan definisinya masdar sorry itu adalah sebuah kata yang diambil dari lafad fiilnya sekarang kita ambil contoh dorban ini kan sebuah kata ya diambil langsung dari lafad fiilnya doroba yadribu Sama lafat fiilnya. Kemudian ketika disebutkan dalam sebuah kalam tetap disebutkan dengan lafadznya. Dorban kalau antum sebutkan dalam sebuah susunan kalam tetap penyebutannya seperti itu. Contohnya menjadi dorbuka. Ya, dorbuka. Tetap doknya di fathah, roknya di sukun, adapun huruf terakhirnya ba itu sesuai keduduk kedudukan. Ketika disebutkan masih dengan lafadznya. Tidak ada yang berubah. Itulah master sorry. Ya. Itulah definisi dari master sorry. Adalah sebuah kata yang diambil dari lafadz fiilnya dan ketika disebutkan dalam sebuah kalam, dalam sebuah contoh, dalam sebuah pembicaraan tetap disebut dengan lafadz yang sama, tidak ada perubahan. Lihat, akar katanya doroba yadribu dorban ini karena kita ikuti wazan tasrif ya dibaca nasab yang pada intinya dotnya di fathah roknya di sukun. adapun huruf ba itu tergantung kedudukan paham dia diambil dari lafat fiilnya sama doroba doroba paham dan ketika antum pindahkan masdar ini dalam sebuah kalam dalam sebuah pembicaraan tetap masih dengan lafat yang sama. Contoh, dorban ketika dipindahkan dalam sebuah kalam, dorbuka zaidan syadidun. Lihat, dorbuka. Nah, masih disebutkan dengan lafat yang sama. Kita ambil lagi contoh. Syariba yasrobu. surban. Masdarnya surban ya. Ketika antum sebutkan dalam sebuah kalam sarroni min surbi masih sama lafadznya. Surban surbi. Perbedaannya hanya di harokat akhir. Di sini dibaca nasab, di sini dibaca majur karena ada min. Masih disebutkan dengan lafadz yang sama. Itulah masdar sorry. Itu perbedaannya masdar sorry dengan masdar muawal. Adapun kalau masdar muawwal, sekarang kita pindah masdar muawwal. Adapun kalau masdar muawwal, dia itu adalah sebuah kata yang diambil dengan lafat fiilnya namun ketika disebutkan dengan sebuah kalam tidak disebutkan dengan lafatnya. Ini kalau masdar muawwal ya. Masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Adalah sebuah kata diambil dari lafadz fiilnya. Lafadz fiilnya. Namun ketika disebutkan dalam sebuah kalam ya, ketika disebutkan dalam sebuah kalam tidak disebutkan dengan lafadznya. Hmm. Ya, ketika disebutkan dalam sebuah kalam tidak disebutkan dengan lafadznya. Anak hapus yang ini, lihat. Sarroni, contohnya ya. Min ayyashriba zaidun al-asala. Apa masdar sore itu? Adalah sebuah masdar yang diambil dari lafat fiilnya syariba yashrabu syurban. Ini masdarnya. Diambil dari sebuah lafaz fi'ilnya. Ya. Namun ketika disebutkan dalam sebuah kalam, antum sudah pindahkan ke sebuah susunan kalam, itu enggak disebutkan dengan lafadznya. Antum pindahkan dalam contoh. Ini kan sebuah sebuah susunan kalam ya. Ketika antum pindahkan dalam sebuah susunan kalam, dia enggak disebutkan dengan lafadznya lagi. Tapi disebutkan dengan contoh an ditambah fiilnya dan failnya. Seperti menjadi sarroni min ayyashroba zaidun al-asala. Sedangkan masdarnya tadi apa? Surban. Di sini disebutkan dengan min ayyashroba. Tapi masdar muawwal ini kalau ditakwil ada masdar sorihnya surban. Sarroni min surbi zaidin al-asala. Itulah masdar sorih. Eh, masdar muawwal. Jadi masdar muawal itu adalah sebuah kata yang diambil dari lafat fiilnya namun ketika disebutkan dalam sebuah kalam tidak disebutkan dengan lafadznya. Tapi diganti dengan susunan an ditambah fiilnya atau anna di, eh, atau anna tambah isim tambah khabar atau ma ditambah fiilnya. Diganti dengan itu. Ya. Masdarnya kan surban. Ketika disebutkan dalam sebuah kalam ayyashroba. Bukan surban disebutkan. Tapi disebutkan dengan ayyashroba. Paham? Nah, inilah disebutkan tadi. Namun ketika disebutkan dalam sebuah kalam, ini susunan kalam, tidak disebutkan dengan lafat aslinya, tidak disebutkan dengan lafat surban, tapi disebutkan dengan an dan fiilnya. Cuman di dalam contoh an dan fiilnya ini ada takdir apa? Surban. Kenapa? Kita sudah punya kaidah setiap masdar muawal harus bisa ditakwilkan ke masdar sore. Faham. Itu perbedaannya. Kalau masdar sorry, sebuah kata diambil dari lafat fiilnya dan kalau dipindahkan dalam sebuah kalam masih disebutkan dengan lafat yang sama. Harokat saja yang berubah ya karena berbeda posisi tentunya nanti. Kalau masdar awal adalah sebuah kata diambil dari lafat fiilnya, namun ketika disebutkan dalam sebuah kalam tidak disebutkan dengan lafadznya. Tapi disebutkan dengan diganti an ditambah fiil atau ma ditambah fiil atau ana ditambah isim ditambah khobar. Paham gak ini? Bakwar, paham apa bakwar? perbedaan master sorry, master muawal? Kalau anak buat gini ya Abu yuk jibuni fahmu zaidin ad-darsa yu'jibuni fahmu zaidin ad-darsa itu masdar muawal atau masdar sorry masdar sorry karena fahima yafhamu fahman disebutkan dalam kalamnya fahmu dibaca rofa karena sebagai fa fa'il tapi kalau anak sebutkan apa tadi yu'jibuni hama zaidun ad-darsa masdar sorry atau masdar muawal masdar muawal karena masdar sorinya fahman ketika disebutkan dalam sebuah kalam an yafhama itulah masdar muawal Ada pertanyaan? nggak ada, anak cukupkan ya. Pertemuan berikutnya Insya Allah kita masuk dari beberapa penjelasannya nih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.